menerbangkan bihi dengannya karenanya naqa debu itu kan kaki-kaki yang karena banyak itu kan kuda atau unta akhirnya saking larinya kencang kan keluar debu-debu itu berdebu fawasatna bihi jama'a fawasatna kalau sugra ya lalu dia menyerbu ke tengah bihi dengan karenanya jama'a kumpulan lalu dia menyerbu ke tengah kumpulan atau ke tengah musuh Innal insana li rabbihi lakanud. Qalqalah kubro ya. Inna sesungguhnya innal insana inna ya ini tansibul isma waterpaul khobar innal insana ya, sesungguhnya manusia li rabbihi kepada Tuhannya lakanud sangat ingkar manusia itu tidak pernah berterima kasih Diberi kekayaan, dia lupa diri. Diberi kemiskinan, dia ngerendel. Diberi hujan, dia marah-marah. Diberi kemarau, gitu juga. Tidak pernah pan tidak pandai bersyukur. Illal musalli, ini misalnya nanti. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia. Ala zalika atas yang demikian itu. La syahid, benar-benar menyaksikan. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Wa innahu dan sesungguhnya dia lihubbil khair benar-benar cinta al khair kebaikan atau harta la syadid sungguh sangat afala ya'lamu idza bu'khira ma fil kubur afala ya'lamu ini istifham pertanyaan yang tidak pernah tidak butuh jawaban maka apakah tidak dia mengetahui idza bu'sira ma fil kubur idza bu'sira apabila dibangkit maafil kubur apa fil kubur dalam kuburnya itu ini ya maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkit apa yang ada dalam kubur wahusila ma fis sudur wahusila dan dia lahirkan ma apa fis dalam dadanya dan dia melahirkan apa yang ada dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzilla khabir. Inna inna rabbahum sesungguhnya Tuhan mereka Allah bihim pada mereka yawma id pada hari itu la khabir benar-benar mengetahui. Kan kalau baca seperti ini kita belum nyambung ya. E, ada sebagian ada sebagiannya lagi belum jelas. Nanti kita e, saat kaji tafsir dan asbabun nuzulnya. Ya. Untuk Sabtu dan Minggu kita masih tematik. Tema kita masih sekitar I, iman ya. Ada kemarin juga hamba Allah Pak Hari mohon dijelaskan tentang jilbab. nanti ya e, temanya sudah sudah saya siap-siapkan materi-materinya. Untuk sementara Ibu dan Bapak bisa memiliki fatwa-fatwa dari Yusuf Kordowi itu sebagai ulama besar. Bagus sekali atau bisa juga memiliki 40 masalah agama. Itu bagus ya pertanyaan-pertanyaan di situ lengkap. Ada juga Hasan bisa dari Bandung ini. Kemudian juga ada eh, fatwa-fatwa uh, kontemporer. Ada juga masalah masa ilul fikhiyah. Nah, ini bagus ya. Mana aja. Baik, kita lihat dulu terjemah uh, ininya tematiknya ya. Ini setiap Sabtu dan Minggu kita coba tema-tema kita ambil dalam Al-Quran tema-tema tema-tema yang kita kajikan untuk pagi ini dari diawali dari huruf I. Ini tentang ilmu, ya. Hmm, nanti yang ingin bertadarus wal adiyat silahkan ya. Nanti tadi. kita lihat kemarin sudah sampai surah Al Imran ya. Al Imran ayat 3 kemarin sudah dibahas. Kemudian untuk pagi ini kita coba lihat surah Al Isra ya. Coba kita lihat. Surah Al-Isra itu nomor ayatnya. Jadi siapkan terjemah perkata ininya ya. Terjemah perkata juga iya. Quran terjemahnya. Nah, ya, kita lihat Nah, nomor ayatnya aja yang enak tuh. Nomor ayat tuh 17 kan ada tuh. Mau kalau mau e, nama surat di daftar isi dulu agak kesulitan. Kalau nomor tinggal nomor aja. Tuh. Surat Al-Isra nomor 17 ah, surat ke-17 ayatnya 85. Kita lihat ayat ke-85. Ini tuh apa katanya di sini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dua fathah dibaca satu tajwidnya ya. Jadi ban iwad. Mal iwad ya. Tuh. Oh, ayat ini tentang ilmu tapi ilmunya tentang roh. Nih. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Roh ya. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah ini. Wa utitu minal ilmi illa qalilah. Maka jangan sombong. Ada juga yang bertanya tentang roh nanti bahasannya. Ini kita bahasinya tentang ilmu bahwa ilmu manusia itu terbatas. Tidak semua bisa mengetahui semua hal gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang tidak kita bisa mengetahuinya. Nanti tapi bahasan tentang roh, jasad nanti kita kaji di pertemuan berikutnya ya. Ini. Jadi ayat ke-75 itu ya. Eh, 85. Ayat ke-85 ternyata di sini berbicara tentang roh. Dan ini memberikan gambaran bahwa ilmu yang diberikan kepada manusia hanyalah sedikit itu tuh ya dari ini wama utitu minal ilmi illa qalila itu memang bertanya wayas alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila itu tuh yang digaris bawahi ya ini tentang ilmunya itu dan mereka bertanya kepadamu tentang roh Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Itu. E, Ibu ya dan Bapak yang ingin memiliki indeks Quran, boleh ya silahkan. Yang saya pegang ini indeks Al-Quran, cara mencari ayat Al-Quran. E, eh, NA Baikuni dan e, eh, Sawak serta RA Ajis kertasnya nggak begitu bagus ya kertasnya kertas koran Harganya pun relatif murah itu ya. Saya beli ini sepuluh ribu ya, murah banget. Tebel tapi. Atau bisa juga indeks Al-Qur'an Abzalur Rahman. Ini bisa, ini tebel, ini agak agak mahalan. Kertasnya bagus. Nah, tematiknya juga lumayan. Iya, ini 40 ribu. Kemudian ini bukan jualan buku ya, ini ini untuk merangsang kita belajar aja. Kemudian bisa juga indeks Al-Quran Sukma Jaya Asri Ros Yusuf. Ini lumayan ini harganya ya. 40-an kalau nggak salah. Kemudian ini ada kunci tafsir. Miftahut tafsir. Ini bagus. Jadi kalau surat ini diterjemahkannya, ditafsirkan dengan surat apa gitu. Oh, Masya Allah. Enak sekali belajar ya. Tapi itu tadi eh, yang seperti Ibu Lisa sampaikan. Saya mah buku mah banyak di itu tuh di rak katanya, <laughs> di rak buku. Tapi alhamdulillah ya kadang-kadang dibaca, kadang-kadang enggak. Ya enggak apa-apalah di, dikumpulkan ada aja dulu. Itu saya teringat ayah ya, Pak Hamid itu dulu, Pak Abdul Hamid. Kalau ke toko buku beli buku, saya sempat lagi kecil Bapak nih beli buku melulu beli mainan kayak buat anaknya. Kata bapak, bapak mesem aja senyum nanti kamu juga tahu. eh <laughs> bener. Jadi ayahnya nggak ya nggak sempat baca semua, kita yang anak-anaknya itu, masya Allah ya. Ada juga indeks ayat-ayat Al-Quran. Ini tadabur Quran dan tafakur alam. Ini bukunya kecil. Ini saya beli dulu zaman 1500. <laughs> Iya, tuh. Ada lagi ini. Ini yang lengkap nih, yang agak mahal nih. Ini Metode revolusioner dalam memahami Al-Quran 99 jam Ini bagus loh tematik Ini dosen Mana dia ini Yang buat ini Dosen oh, Ibnu Holden Bogor e, Pokoknya cukup bagus ini ya gitu. Semuanya bagus ya Ada juga ini Minhajul Qasidin Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk Ditulis oleh Ibnu kudama Gitu ya. Uh, ah banyak amat tadi. Saya mah mau dengerin aja. Ya sudah. Uh, apa yang pagi setiap kali saya sampaikan direkam nanti di MP3, MP3 untuk hamba Allah, tunanetra, mualaf ingin mendapatkan silahkan tinggal di copy aja. Tapi tidak tidak pakai flash disk ya karena banyak virus. Jadi nanti saya kopikan lewat CD blank lah ya di Nero kita teruskan. Kemudian ini ada hanya il, hanya uh, hanya ahli ilmu yang mampu memahami tamsil-tamsil Al-Qur'an. Ini bisa dilihat di surat Al-Ankabut ya, surat ke-29. Coba kita lihat ya. Surat ke-29 ini enak nomor cari nomornya aja. Nomornya. Kalau nomor kalau nama surat harus nyari di ini daftar isi lagi. Itu nomor 26, 28 Al-Ankabut 29 ayat seberapa tu ayat 43. Al-Ankabut ayat 43. Mungkin Ibu lebih lebih cepat ya nyarinya saya pelan-pelan tu Disesuaikan biar Ibu juga tidak ketinggalan. Al-Ankabut ini ayat yang ke-43. saya dicari pelan-pelan ini pekerjaan seperti ini memang menyenangkan. Tapi kalau nggak ada teman, nggak nyenengin. Tuh, ayat 43 ya, saya dilihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها وما يعين وما يعقلها إلا العالمون ini ini dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu tuh wa ma yaqiluha illa alimun Allah kan memberikan perumpamaan bagaimana membuat lalat bagaimana uh, annaml ya itu uh, semut bagaimana perumpamaan dua orang yang buta uh, yang satu buta yang satu enggak bagaimana perumpamaan uh, orang yang infakan hartanya banyak perumpamaan tamsil ini tamsil di sini emang kalau ayat 43 memahami ini belum nyambung harus ke atasnya dulu di ayat 41 perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah ke situ adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Bisa dia bisa dipahami kan? Rumah laba-laba itu kan mudah hancur gitu. Jadi kalau orang minta perlindungan kepada selain Allah seperti orang yang membuat rumah dari laba-laba itu ya. Seperti laba-laba yang membuat rumah begitu kan. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi ayat 43-nya kan diambil ilmunya aja. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia. Dan tidak ada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang mukmin. Itu ya, nyambung kan? Kalau ayat 43-nya aja perumpamaan yang mana? Iya, kalau ada orang yang berlindung kepada selain berlindung kepada Allah seperti uh, itu seperti laba-laba yang membuat rumah itu. Tidak kuat kan, tidak kokoh, orang tidak pakai pondasi, tidak pakai apa itu. Perumpamaannya. Menarik sekali kan? Kemudian bisa dilihat lagi tentang orang berilmu pasti akan membenarkan Al-Quran. Di surat Sabah ayat 34 ya, itu. Kita lewat, itu nanti Ibu lihat aja Bapak. Kemudian e, tentang ilmu masih ya. Mukmin yang berilmu diangkat derajatnya. Nih, dilihat surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Surah ke-58. Kita lihat ya, 58. Ya. Begini aja menyenangkan tapi itu tadi. Eh, kalau nggak ada teman mah lewat aja. Tapi ada alhamdulillah yang sudah beberapa rajin ya. Rajin baca tafsir, baca ini, baca itu. Tuh. Al-Mujadilah ya. Ini Al-Mujadilah ayat ke-11. Ayat yang ke-11 coba dilihat. Oke ya. Ayat yang ke-11. Ada sudah ketemu? Mhm. Al-Mujadilah surah ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم penekanan ini sebenarnya. Walladzina utul ilma darajat Wallahu bima ta'amaluna khabir Pada ada disukan kan ujungnya Nih Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu Berlapang-lapanglah dalam majelis Maka lapangkanlah Ini sopan santun menghadiri majelis Nabi Itu Berlapang-lapanglah dalam majlis. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang ini nih. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu. Kemudian surat At-Taubah, surat ke-9. Kita lihat ayat 122. Ya, tolong dicatat aja ya, dicatat boleh dioret-oret. Gak usah beli bukunya nggak apa-apa juga ya. E, nanti buka, punya bukunya malah e, apa? Ya dibuka-buka, tapi nggak apa-apa buat cucu, buat putra, buat siapa nanti ya. Ini At-Taubah ayat ke 122. Coba dilihat apa katanya di sini. Ayat 122. Hmm, ya. <coughs> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان المؤمنون لين لين لين ikhwanya gitu non mati ketemu fa liang firu kafah mad laju musakal kalimi tajwidnya itu matobi ketemu huruf bertasydid Falaula falaula nafaru min ikhfa kalau nun mati ketemu kaf tengnya banget. Falaula nafaru min kulli firqatin min ya min angnya banget. Min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. فرقة فين dari min ya من كل من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Tuh. tidaklah sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya. Ini Islam itu masya Allah agama masa depan dan agama konsep konsepnya bagus. Perang tuh bagus itu ya saat perang itu. Tapi jangan perang semuanya, harus ada yang tinggal. Jangan nanti habis perang pulang, eh, selesai perang menang, kemudian nggak ada yang ngurusin ngurusin ilmu, ngurusin ini, ngurusin itu. Jadi berbagi coba ya. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mumin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka? Tuh, jadi harus ada yang jadi dokter, ada tukang insinyur, ada ini, ada yang jadi guru ngaji, jadi ustaz, jadi macam-macam harus ada itulah spesifikasi masing-masing ya. Tidak semua satu profesi tidak. Gitu. Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Jadi kalau sudah peperangan kan sudah selesai kembali. Nah, nanti harus ada yang seorang yang yang mufti yang memberikan nasihat, memberikan Uh, pengarahan ini dan itu, ada dokter dan macam-macam kan tentu saja ilmu kan dari ilmu itu jadi tukang insinyur ini dan itu, dokter dan segalanya. Nah, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ini ini ya. Eh, falaula falaula nafaru min kulli firqatin dari situ ya tentang ilmunya ini nih. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'i Pokoknya ini mad wajib mutasil nih, matobi ketemu hamzah. Ta'ifatul idgham bila gunnah. Ta'ifatul liyatafakkahu fid dini yunziru wal yunziru qaumahum idza raja'u nih tatkala kembali ya kaumnya kembali kepada kaumnya idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun supaya mereka dapat menjaga dirinya karena diberi peringatan gitu. Ini harta rampasan terang tuh begini begini begini kan ada penjelasannya dari ilmu kan semua. Itu tentang i ilmu. Tentang jilbab nanti ya. Ini ada beberapa. Ada Ibu Reti juga nih Ima, Alhamdulillah Ibu Ani ya. Ibu Tabri alhamdulillah. Ada bapak yang dari Garut jauh-jauh ya. Masya Allah sudah empat tahun lebih ngikutin alhamdulillah di pantai pesisir sana. Ada Pak Safi, ada Pak Hirwanto ya alhamdulillah. Sukses juga Pak kepada di Depok. Banyak sekali jamaahnya ya. Jadi jangan sampai nggak datang rugi ya. Sudah belajarnya pakai komputer, pakai Infokus, makalahnya dibagi gratis. Coba ada Pak Prianto, ada Pak Prinanto, ada Ibu Lisa, ada Mas Irfan nih nyimak ya. Baik. Eh, sebelum kami memberikan kesempatan untuk bertadarus, kita lihat de, itu kan tadi Qur'annya ya. Kita lihat eh, beberapa pengertian dari, saya ambilkan dari Minhajul Qosidin ini ya. Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini tentang ilmu kan kemarin sudah disebutkan ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an orang-orang yang berilmu mempunyai derajat sebanyak 700 kali derajat di atas orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin yang ibadah itu dibandingkan dengan orang mukmin yang punya ilmu jauh 700 derajat. Jarak di antara dua derajat ini terbentang sejauh perjalanan selama 500 tahun. Gitu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sama dengan ayat terakhir tadi surat At-Taubah nih. Se sejalan ya. Barang siapa yang Allah memberi, me menghendaki suatu kebaikan pada dirinya, pada diri orang itu, maka dia memberi Allah memberinya pengetahuan dalam masalah agamanya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kuat ini ya hadisnya ya. Kemudian ada lagi nih, kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah sama dengan kelebihan atas orang yang paling hina di antara kalian. Coba bayangkan. Kemudian hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimi mualli jadi nyambung ya, muallimin nasil khair." Ini raut At-Tirmizi ya. Ini imam dari eh, At-Tirmizi hadisnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya penghuni langit dan bumi termasuk pula semut di dalam liangnya termasuk pula ikan paus benar-benar bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allah Rabbi. Hadis lain. Fadlul alim alal abid. Kafadlil qamar laylatal badr. Laylatal badr ala sa'iril kawakibi wa innal ulama warasatul anbiya. Tuh, ulama orang yang berilmu tuh penerus para nabi. Tapi bukan nabi palsu, bukan nabi nama nabi lagi. Nabinya sudah. Hanya penerus risalahnya ke nabi, ke nabi nabinya tetap Nabi Muhammad terakhir, tapi kita meneruskan ajarannya, menyebarkan ajarannya. Jadi tidak boleh ada nabi lagi, nabi palsu apalagi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran walam dirhaman wa innama warisul ilma faman akhadha bihi akhadha bi khadhi wafir. Ini kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah ialah seperti kelebihan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang yang gemintang yang gemerlapan. Allah Rabbi coba bayangkan. Dan itu rembulan kan lebih besar daripada bintang-bintang. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah para pewaris nabi. In wa innal ulama warasatul anbiya. Itu ya. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah para pewaris nabi-nabi. Mereka nabi-nabi ini tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu itu, berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, Innal malaikata la taba'u ajnihataha bil ilmi riobam bima yablub Ini ya. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dicarinya. Menurut al khotob ini meletakkan sayap di sini ada tiga pengertian. Yang pertama bisa membentangkan sayap, kedua bisa berarti merendahkan dan menundukkannya karena hendak menyampaikan hormat kepada orang yang pencari ilmu Allah. Yang ketiga, malaikat itu sendiri turut ke majelis ilmu menunggui dan tidak terbang dari sana. Sedangkan hadis lain man katorikon yal tani supihi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Ini yang populer ini ya. Rawahul Muslim. Badang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi nggak usah pakai tajwid kalau baca ini mah ya, baca hadis mah. Panjang pendeknya aja. Dalam hadis lain, "Man maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatan wahidah." Barang siapa didatangi kematian ya, lagi belajar wafat Ya, barang siapa didatangi kematian pada saat dia sedang mencari ilmu, yang dengan ilmu itu dia hendak menghidupkan Islam, maka di antara dirinya dan para nabi hanya ada satu derajat di surga. Allah Rabbi, beda satu derajat coba di, di surga dengan nabi. Sebagian orang bijak berkata, Aduhai, mengapa orang yang tidak sempat mencari ilmu? Dan mengapa ada ilmu yang tidak sempat dicari? Tentang keutamaan mengajari ilmu telah disebutkan di dalam As-Sahihain ya Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda ini bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ini. li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairal lak min ayyakuna laka humrun na'am. Lebih baik bagi dirimu jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang lelaki ya seorang satu orang laki-laki lewat dirimu daripada engkau memiliki himar yang paling bagus ini Ibnu Abbas berkata sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain maka setiap hewan yang melata akan memohonkan ampun baginya termasuk pula ikan paus di lautan ada pula riwayat lain yang dimarfukan kepada Nabi serupa dengan ini jika ada yang bertanya Bagaimana mungkin ikan paus memohonkan ampun bagi orang yang mengajarkan ilmu? Apa mungkin? Jawabannya, mungkin. Kenapa? Karena manfaat ilmu itu meliputi segala sesuatu, termasuk ikan paus. Orang-orang yang berilmu tentu tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Termasuk ikan paus di lautan kan tidak dibunuh begitu saja karena Pak tahu ilmunya. Mereka tentu akan memberikan nasihat agar berbuat santun kepada segala sesuatu termasuk terhadap hewan yang disembelih yaitu ikan paus. Karena itu Allah mengilhamkan kepada setiap makhluk berupa permohonan ampun bagi orang-orang yang berilmu itu sebagai balasan dari perbuatan mereka yang baik. Tentang wajibnya mencari ilmu, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu pardu wajib ain atas setiap orang muslim. <laughs> Baik ya. Mudah-mudahan cukup jelas tentang ilmu ya. Jadi Sabtu dan Minggu tema. E, kan ketemu satu Minggu lama. Nah Ibu miliki ya Bapak indeks-indeks Quran itu. Tidak seberapa mahal lah ya. Bila dibandingkan dengan manfaat yang didapat. Baik yang mau mencoba Al-Zalzalah ya. Eh, eh Al-Zalzalah lupa. Wal Adiyat surat ke-100. Wal Adiyati dhabha ya. Silahkan uh, mau kemana Mas Andi? Mau teleponnya sudah bagus belum Mas Andi? Sudah bisa belum di situ? Oh, bisa. Silahkan ke 85904785. Coba ya. Silahkan Jadi kita baca aja nggak ngerti artinya buat apa walaupun ibadah. Ada juga orang yang belajar terje, tafsir terjemahnya aja. Qurannya nggak pernah dibaca, nggak jadi ibadah. Dapat ilmu iya, tapi kan baca Qurannya itu harus karena baca terjemah bukan baca Quran. Baik, kita coba. Tampaknya sudah ada yang masuk nih Mas Andi. Assalamualaikum. Kecil suara ibu kenapa? Ah. <coughs> Kecil. Ya. Iya, tapi suara suara ibu yang kencang. Ya. Ya, ya yang kenceng ya. Iya, iya. ya, ya. Coba silahkan. Ini apa ya Bapak? Mangga, boleh. Walau dia ibu ya. Silahkan. kurang, kurangi sedikit. Sudah bagus, tapi uh, matobinya satu alif aja. Fal mughi fal mughirati subha sub subha Fa ujung lidah. Fa asar fa asarna bihi naqa'a. Naq naq'a. kalau kelas sugro bukan fawasat. Kan bukan ta, itu mato. <laughs> Sering baca itu begitu. Nih Bu, fawasopo. Jadi ingat buwasot. Ada ibu yang baca pak buwasot jadinya. Fawasopo gitu. Fawasopo nabi jam'a. Jam'a. Fawasopo nabi jam'a. Inna insana li rabbihi lakana Inna rabbahum bihim Jangan ditahan linnya. Yauma idzil khabir. Bihimnya ifas safari. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. kasih Ibu. Bapak, iya. kalau Bapak mengundurkan diri bilang-bilang pendengar kehilangan ya. Kenapa Bu? Kalau mengundurkan diri sudah selama ini Bapak bilang-bilang. <laughs> Jangan gitu dong. <laughs> Oh, betul. Kehilangan ini <laughs> di lereng gunung Bapak. Ibu di mana tinggal sekarang? Di lereng gunung. Hah? Di lereng gunung. Lereng gunung. Iya di Bandung. Bukan, bukan di sini Ibu Selamat? Bukan, saya nanti di sana gitu. Uh, ini Ibu Selamat Riyadi kan? Iya. Lagi tinggal. Mengundurkan bilang-bilang ya. Oh, jangan iya. atuh. Bilang-bilang gitu Bapak, itu ibadah ya Pak. Iya. iya. Pak. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu banyak dapat ilmu lah insya Allah ya. Jadi bukan Ari yang bicara. Jadi saya hanya mengumpulkan buku-buku. Buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Jadi kita lebih lebih pandai. Jadi nanti tentang tafsir ini Pak Quraish Shihab yang menyampaikan atau Ibnu Kasir atau Al-Maruki atau ini atau ini itu atau tentang fatwa tentang jilbab nanti saya bacakan dari Yusuf Kordowi ya itu Masya Allah ya eh, ibu dan bapak yang sempat ke toko buku bagus sekali ya itu fatwa-fatwa dari Yusuf Kurdowi. Allah Robbi, masya Allah ya, tiga jilid eksklusif lagi. Saya bukan mau jualan buku, dah saya nggak dapat apa-apa, tapi dapat ilmu, dapat dapat apa? Menunjukkan kan, mandala ala khairin. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan dapat pahala. Jangan ragu ibu berbuat kebaikan ya. Untuk tajwid mah mudah banget mudah. Buktikan kalau nggak percaya datang ke talim ya. Ada buku yang tengah saya susun, tidak ada alasan untuk tidak pinter tajwid. Nanti ada juga buku, tidak ada alasan untuk tidak bisa baca. <laughs> Gampang, apalagi kalian punya komputer. Jangan gitu, saya udah 30 tahun gak ngerti tajwid. Makanya datang. Bukunya belum jadi, tapi e, lembaran-lembarannya sudah. Jadi kalau yang datang ke Talima sudah bisa mendapatkan lembaran-lembaran. Dan bisa diperbanyak, silahkan. Dipotokopi, diperbanyak, dibagikan. Tidak ada hak paten-hak patenan. ya. Hak paten hanya punya Allah. Silahkan ilmunya sebarkan. Lain kecuali nanti kalau udah jadi buku, nah bukunya mungkin. Tapi silahkan aja lah ya. Gitu. Baik, surah Wal-Adiyat ya. Uh, surah ke-100. Sudah ada yang masuk lagi belum Mas Andi? Kita coba ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah. <laughs> Gimana pengajian tuh? Ah, itu di belum ada kabar. Ini telepon dah ke Ibu siapa? Erni. Ibu Erni, saya malah lagi lagi mau ke ini, mau ke Cibinong. Baik, ada yang ngundang ya. di Cibinong. Eh, ntar belum. Ya, ya sok. Ya. Atau maka dibaca. Nih ya. ya. Lama nggak belajar nggak belajar nih. Iya, tidak apa-apa. Ya. Ustaz. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dobha Dob kita Wal wal wal adiyati dob dob ha Jangan ditahan Alif lam komara disebut juga idhar komari Idhar komari ya Jangan wal Wal Wal a Wal adiyati dobha ada Pada apa tuh? Kokola. Ah, kokola, kodha. Haknya. Oh, madiwa. Madiwa, dua fathah ah. dibaca satu jika dihentikan. Ya. Kalau nggak dihentikan gimana? Ya, jadi ifa. Berlaku hukum tanwin jadi ifa. Iya, ya, gitu. Ya. Pinter. Terus Palmuri? Palmu, Palmuri subha. Fasarna bihi naqa'ah. Jangan pasar. Jangan sod tapi sa pak Baik. Nanti wal asri lain lagi itu sod. Ini ini sa pak Pak pak nabihi naqa. bihi kan ada mad apa tuh? Nah, Nah, iwad bihinya. Marsilah. Marsilah ya. nah, mad iwad bagian di akhir. Ini banyak mad iwat memang dicatat nih banyak mad iwat tuh. Sampai ayat 5 mad tuh. Iya. Terus Eh, awak Coba lagi. Yes. Bukan Wasot atuh. Gini, sin dulu. Ini ya. Bayangkan mulutnya sin dulu. Fawasaupo, fawasaupo, fawasaupo nabihi jam jam a. Mudah ngaji itu asal perhatikan dulu, dengerin dulu sekali juga bisa. Kadang-kadang ibu tuh tidak suka tidak sabar suruh dengerin langsung gitu ya. Nah, Cepat kok pinternya. Terus ibu, ayat ke-6. Jangan eng banget. Kalau ketemu eng, kap dan kop, engnya iya. N-nya masih tetap ada. Ini yang akrob ya. Ada abad, ada usat, ada ab, uh, akrob nanti. In, innal, in, innal insana li rabbih lakanud. الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم Eh, bahasa Pawi atau ya, Inna rabbahum gitu. Inna rabbahum bihim yawma izil lakhabir. Pada apa tuh lakhabir? Siapa nih? Eh? Siapa yang di kayu manis? kayu Manis. Iya, saya Ari. siapa nama? Mas Ari. Ari Sukun. <laughs> Mad Ari Sukun. Mas Ari di Gang Sukun, Mad Ari di Sukun. Mad Ari di Sukun, iya. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ada yang ke handphone saha ieu teh. Kalau mau masuk ke sini, boleh atuh sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radionya dikecilin radionya ibu matikan aja di sana. Volume radio ibu matikan. Boleh. Volume radio ibu matikan di sana. Dengar. Dengarnya di handphone aja. Ya silahkan. Iya. Siapa ini? Bu Nurhayati Suryanto. Di mana? Di Angkasa Puri. Oh di Angkasa Puri. Iya kemarin itu Pak Ustad. Oh. Baru masuk sekali bertahun-tahun. Iya. Saya ngikutin Manu Maji di Kayu Manis. <laughs> sabar. Susah Iya, iya. Baik Ibu silahkan Mangga. Iya. Kalau iya. eh, ada. Eh, kenapa? Kok nangis? Kenapa? <laughs> Kenapa handphonenya bu? Ah ibu mas sekalinya masuk noise deh kumaha tuh. Eh, ya. Eh, kita coba lagi Mas Andi di telepon barangkali ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Siapa ini? Ini Bu dari Depok. Iya, mangga silakan. Ayo mulai, mulai. Waktunya udah mau habis nih. Eh, mulai. Yang kencang Bu dekat-dekat teleponnya. Bismillah. Jangan ditahan. Matobinya satu alif. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmu. Jangan ditahan. Falmu. Falmuriyati qadha. Eh, mana fal mugiroti dulu atuh. Ayat ketiganya. Fal mugiroti subha. Fal iya. mugiroti subha. Fa'asarna nabihi nafa'a. Fawasatun. Bukan pawasat. Pawasalpo Ibu Elsa ini. Fawasalpo. Bukan te, tapi to kan to. Bukan tak kan di sini? Kol-kolah ini. Fawasaupo fawasaupo nabihi jama'a. Fawasaupo nabihi jama'a. Jangan ditahan, idhar. Jama'a. Jama'a. Gitu. fawasat Eh, fawasat, fawasat eh <laughs> Bukan tak, tapi to. po gitu. Ke O, bunyi O. Ada Pak Soeharto, ada Pak Soeharta, Pak iya. Soekarno, Pak Soekarna. Gitu. Ini O. Pak Wasalpo. Nabihi jam'a. Eh, innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika la syahid Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم Home-nya Ifas Sapawi. Inna rabbahum bunyi M, tapi samar. ya. إن ربهم بهم يومئذ لخبير Ibu sudah bagus sebetulnya tinggal percepat ya, tambah Iya. speednya Ya, sama ini, belajarnya. Pak saya mau tanya ini taklimnya Ya. di mana Pak ya? Saya karena baru ya. Oh boleh di Kartini 58 di Ya. Depok. Jalan Kartini 58 di Depok hari Jumat. Boleh di Kayu Manis. Nanti ibu ke telepon saya aja ya ke 0812. Oh iya. Waktunya udah mau habis mohon maaf. Kosong berapa Pak? 8 Iya 828 828 8 7 881 8 2 8 Iya 8 8 1 Ada saran, ada kritik, ada nanya, ingin apa oh, iya. silahkan ya. Iya. Terima ya. kasih, baik Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh banyak yang baru kemarin cukup menyenangkan Pak Safi'i Masya Allah lebih 40 lebih Masya Allah belajar tajwid mah itu rekor yang paling bagus kalau ceramah banyak itu biasa tapi kalau belajar tajwid itu paling 15-10 orang tapi kemarin lebih dari 40 ya Bapak sukses sekali di Depok Alhamdulillah jadi silakan yang punya waktu ke Depok jam 1 di Depok Jalan Kartini 58 gratis di, diberi makalah loh kita belajarnya pakai infokus, pakai komputer. Jadi kalau ibu dan bapak menguasai komputer, belajar itu cuma mudah banget. Karena kita main animasi, pakai PowerPoint. Mudah sekali. Allah Rabbi teknologi ya. Semua dari Allah. Ya, ilmu dari Allah. Kita hanya punya ilmu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa kolila. Makanya jangan sombong. Berbagi ilmu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Ada saran dan kritik silahkan ke 0812 828 7881. Besok dipa bisa dipersiapkan Al-Muluk ya, Tabarok ya untuk kelas C. Kemudian murotalnya besok surat Fatir. Surat eh, ayat 33 sampai 45, kemudian Yasin ayat 1 sampai 47. Untuk kelas C-nya kita Al-Muluk Tabarok ya untuk besok. Terima kasih Mas Andi yang sudah menemani dengan setiap pagi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RK.